Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifukung Raja Rahimani wa Rahimakumullah Kita masuk pada bab yang ke-49 di kitab Sama'il Nabi karya Abu Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah yaitu bab maja'a fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al haya rasa malu adalah satu sifat yang sangat penting. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan rasa malu adalah khairun kulluhu. Seluruhnya adalah kebaikan sebagaimana kata kata Nabi. Dianau karena rasa malu itu akan mendorong pemilik pemiliknya untuk melakukan al-jamil, hal-hal yang baik berupa ketaatan dan interaksi dan adat. Dan rasa malu mendorong orangnya untuk menjauhi hal-hal yang jelek yaitu berbagai macam kemungkaran, maksiat dan akhlak yang buruk. Maka rasa malu adalah hulukun satu akhlak yang mendorong orangnya untuk tahalli berhias bil fadail dengan hal-hal yang positif wa takhalli dan meninggalkan anil ghadail hal-hal yang negatif <clears throat> eh, dan rasa malu ada dua macam rasa malu karena kepada Allah dan rasa malu kepada manusia dan dua-duanya mendorong pada hal-hal yang positif dan meninggalkan dan mendorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan negatif. Wamanuzi aminhu al-haya'u dan siapa yang tercabut dari dirinya rasa malu maka dia akan tenggelam fil ma'asi wal mubiqat dalam berbagai fil asam dalam dosa wal mubiqat dan dosa-dosa besar yang menghancurkan dan akan rendahlah akhlaknya kualitas akhlaknya dan akan buruklah perilakunya kepada sesama manusia. Wakobuhat dan buruklah tasarrufatuhu tindakan tindakannya dan akhlak dan rasa malu yang hilang ya, rasa malu yang hilang itu menunjukkan eh, hilangnya kehidupan dari hati Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Adab wa Dawa, bahasanya al-haya diambil dari kata-kata al-hayatuh. Al-haya diambil dari kata-kata al-hayatu artinya kehidupan. Maka semakin sempurna rasa malu seseorang artinya semakin sempurna hayatul kulub. Kehidupan hati yang dia uh, dia miliki dan semakin kurang rasa malu maka e, menunjukkan semakin berkurangnya kadar kehidupan hati orang tersebut. Ya dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan min al adrai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis fi khidriha yang ada di kamarnya. Dan Nabi saw jika tidak sesuka sesuatu, kami mengetahuinya fi wajihihi di wajahnya. Di sini juga dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Eh, lebih pemalu dibandingkan gadis. Hada masalun ini adalah permisalan yang Eh, Abu Sa'id Al-Khudri bermaksud dengan permisalan ini untuk idah menjelaskan betapa sempurnanya rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gadis di kamarnya yudrab biha al-matal eh, digunakan sebagai tolak ukur fisidatil haya tentang malu yang eh, tentang sangat malu. Wa ya al-bintu saghirah dia adalah yang dimaksud dengan al-adra adalah anak gadis asarirah yang masih belia alati asrafat ala sinizawaji zawaji yang asrafat hampir ini hampir memasuki usia yang sudah layak untuk menikah. Khidruha artinya tempat atau kamar gadis ini fil bait di dalam rumah. Nah, aslinya gadis Arab ya, yang disebut azra ini fahiyah min syiddatil haya'i maka karena demikian rasa malunya yang dia miliki la takadu taqdiru ala muqabalatin nisa'i sampai-sampai dia tidak mampu untuk bertemu dengan perempuan-perempuan dewasa karena demikian pemalunya Untuk gadis-gadis Arab yang e, di masa silam Bahkan tidak karena demikian pemalunya, bukan karena tidak beradab, ya, bukan karena tidak punya sopan santun, namun karena pemalu tidak tidak mampu untuk bertemu dengan wanita-wanita dewasa dan ngobrol dengan mereka. Jika demikian dengan sesama perempuan, fadlan adirijali. Lebih-lebih lagi kalau ketemu laki-laki. Hadihi fitratun fihinna. Ini fitrah gadis-gadis ya, Arab. Waqat taghayyarat hadil fitrah, namun fitrah ini telah berubah di zaman ini pada banyak anak gadis. Fa'asbahat jadilah ini gadis-gadis ketemu dengan Tuwaju arijala berjumpa dengan laki-laki kemudian berbicara tanpa rasa malu wala hishmah tidak pula rasa malu. Dan sedikitnya rasa malu pada wanita itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah at-taklim al-mukhtalid. Sekolah yang campur baur tanpa membedakan laki-laki dan e, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sekolah campur fi sufufil ula di kelas-kelas pertama. Di kelas-kelas awal. Di sekolah dasarnya. Jika firman minal mujtama'at yang ini dijumpai pada banyak masyarakat. Kemudian yang kedua karena dia tidaklah diwajibkan ilzam. Ilzam itu berarti ada yang mewajibkan. Kalau iltizam berarti semangat sendiri. Adam ilzamiha karena dia tidak diwajibkan oleh walinya, oleh masyarakatnya untuk memakai pakaian syar'i yang menutup. Yang ketiga al-infitah keterbukaan. Ya, alal adat sayyi'ah yang di menjadi karakter dan di, di, dialami oleh sejumlah masyarakat keterbukaan yang dialami oleh se, e, sejumlah masyarakat namun terbuka pada hal-hal yang jelek yang merupakan adat istiadat musuh-musuh Islam yaitu orang kafir wa ghair dzalika minal asbab dan faktor-faktor yang lain jika Nabi tidak suka sesuatu kami mengenalnya mengenalinya pada wajahnya. Makanya adalah di antara kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyap para sahabat mereka terdidik di majelis Nabi dengan cara pendidikan semacam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu zajarin. Zajar itu melarang keras. Zajar itu zajara itu lebih keras daripada naha. Au nahrin atau membentak namun mereka cukup mengawasi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka lihat pada wajah Nabi ada amarah, mereka tahu kalau itu satu hal yang mungkar. Fayatanabbah maka akan perhatianlah orang yang melakukannya dan berhenti dari hal itu. Kemudian dari Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi dari bekas budak Aisyah. Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Aisyah mengatakan itu aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu sekalipun. Di sini juga dilihatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis dari Aisyah ini sangatnya daif karena bekas budak Aisyah itu mubaham. Cuma disebut bekas budak Aisyah tidak diketahui siapakah dia dan tidak dijelaskan siapakah yang dimaksudkan. Dan eh, itu secara sanad, secara konten eh, di sini juga bermasalah karena karena telah sahih dari Ibunda Aisyah dalam Sahih Bukhari dan yang lain beliau mengatakan aku mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahidin dari satu ember dari satu wadah air. Tertalifu aidina fihi silih berganti tangan kami masuk fihi ke dalam wadah air tersebut. Yang tentu uh, dalam keadaan mereka uh, mandinya karena mandi junub. Dan al-ghalib tentu ghalabatuzan di sini mandi bareng di sini akan menyebabkan melihat kemaluan yang lain atau aurat yang lain, aurat besar yang lain. Takhtalifu aidina, maka perlu diketahui di masa Nabi belum ada ye, alat semisal gayung. Gayung di masa Nabi adalah tangan. Ini adalah tangan itu sendiri. Maka Nabi mandi ini semacam ember gitu, ada air kemudian e, tangannya dimasukkan untuk kemudian disiramkan ke dituangkan ke badan. Nah, kemudian bab yang ke-50 bab tentang bekam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hijamah bekam adalah dorbun satu jenis al-ilat an-nafi, terapi yang manfaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya miroron berkali-kali. Nabi memberikan pada tukang bekam ajrahu upahnya. Dan Nabi memberikan irsyad, arahan kepada umatnya ilaiha untuk berbekam. Nabi kabarkan bahasanya di bekam terdapat kesembuhan. Takun dan bekam itu bisarti dengan sayatan. Syartil jildi. Sarti artinya saya, sayatan. Sayatan kulit bimusa dengan pisau tajam atau semacam itu namun sartan yasiran sayatan yang kecil. Setelah itu kemudian disedotlah darah minhu darinya bil mihjam dengan alat. Dan di masa silam alatnya adalah mulut si tukang bekam. Oleh karena itu maka bekam dinilai sebagai pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang khabis. Karena berdekatan dengan najis. Karena berdekatan dengan najis. Selain hanya dengan bekam modern yang sudah tidak lagi menggunakan itu namun menggunakan alat tertentu untuk e, nyedot darah. Eh, wahia naun minal ilad dan ini adalah satu macam dari <coughs> pengobatan watawada dan pengobatan. Terdapat dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan kesembuhan itu ada pada tiga cara. Yang pertama adalah syarbatu asalin minum madu syartatu mihjamin dan sayatan alat pekam wa kayyatinarin dan kai dengan api. Ini dikai dengan api yaitu besi panas yang dibakar dengan api. Namun wa anha ummati anil kayyi. Dan aku melarang umatku untuk melakukan kay. Wahia dan bekam itu manfaat sekali, mufidaton dan berfaedah untuk badan, fiha badannya kesembuhan untuk sejumlah penyakit. Qad yusafu ba'duha yang sebagian penyakit tersebut Yusuf mendapatkan label Fimis misli zaman di zaman ini dengan sebutan al-amrat al mustaksiyah Ini penyakit yang sulit disembuhkan. Ternyata ketemu e, obatnya bekam. Akan tapi e, eh, lakin Allah akan tetapi Allah jadikan ternyata di dibekam kesembuhan mental kal amrat dari penyakit-penyakit mustaksiyah tadi. Penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Dan dalam realita manusia terdapat bukti yang sangat banyak sekali. Yasyadu lidhalika membuktikan kesembuhan dan manfaat pekat Maka ini diantara hal yang menunjukkan sempurna dan agungnya pengobatan Nabi yaitu pengobatan yang maksur yang ada riwayat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan berobat satu hal yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan tawakal diatkan oleh Ibnu Majah dari Usamah ibn Syarik radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan bersamanya kesembuhan ilal haram kecuali penyakit menua atau pikun. Tidak ada obatnya. Kalau pikun tidak ada obatnya. Kemudian dari uh, Humaid beliau mengatakan Anas bin Malik ditanya tentang pendapatan tukang bekam. Kasbi itu artinya pendapatan. Uang yang didapatkan oleh Al-Hajam tukang bekam. Maka jawaban uh, Anas beliau berjawab menjawab dengan riwayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ihtajama minta untuk dibekam. Lantas dibekam oleh seorang budak namanya Abu Taibah. Lantas Nabi perintahkan untuk Abu Taibah upah berupa dua sok min to'amin bahan makanan, yaitu gandum bahan makanan yaitu gandum. Wakallama ahlahu dan Nabi uh, berbicara kepada keluarganya, maksudnya tuannya. Fawadau maka mereka tuannya Abu Taibah ini wadau anhu menghilangkan atau mengurangi eh, e, mengurangi min kharajihi setorannya. Setoran yang wajib disetorkan oleh Abu Taibah. Wakal Nabi mengatakan, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian pakai adalah bekam. Atau di antara obat kalian yang paling amsal, yang paling bagus adalah bekam. Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Eh, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiallahu anhu ditanya tentang hukum pendapatan tukang bekam. Fakal maka beliau menjawab dengan menyebutkan riwayat. Yaitu perbuatan Nabi minta dibekam dan mengupah tukang bekam. Dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukti bahasanya penghasilan tukang bekam itu mubah. Seandainya penghasilannya itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikan upah kepada si tukang bekam. Terdapat eh, adapun hadis Sahih Muslim dari Rafiq bin Khadid dan ini merupakan salah satu hadis di Umdatul Ahkam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasa penghasilan tukang bekam itu kotor maka kata-kata kotor ini tidaklah menunjukkan haram alasannya karena seandainya haram tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan upah alihah karena bekam dan uh, argumen semacam ini ada salafnya Nanti akan datang ucapan Ibnu Abbas beliau mengatakan walau kana haraman lam yu'tihi. Seandainya upah bekam itu haram Nabi tidak akan memberikan upah. Wa inna makana dan hanyalah penghasilan tukang bekam itu Nabi sebut kotor karena penghasilan tukang bekam bukan dari minjamilil kasbi, penghasilan yang indah dan tayyib. Disebabkan karena dia akrab dengan dekat dengan najis yaitu darah. Bukti kalau tidak semua khobis itu haram adalah Nabi menyebut bawang bawang merah dan bawang putih dengan sebutan dua tumbuhan yang khobis. Namun mengkonsumsinya tidaklah haram. Padahal itu tumbuhan sayuran khobis. dulu dan hal itu tidak menunjukkan haramnya mengkonsumsi bawang Nah, kemudian Abu Taibah ini adalah memerlukan rokiqan. seorang budak, rokiqan budak. Dan dia alaihi kharajun punya kewajiban setoran. Da al kharaj di sini maknanya ma yaudhu minal abdi limalikihi. Uang yang diberikan atau disetorkan oleh seorang budak kepada tuan pemiliknya. Bihaitu di mana ya'dzanu lahu malikuhu. Pemilik mengizinkan si budak ini untuk kerja fi mihnatin di satu profesi atau satu keterampilan atau dagang atau semacam itu dengan syarat dia serahkan kepada pemiliknya mabelaran sejumlah muayan tertentu, ya, sejumlah uang tertentu setiap bulannya atau setiap pekannya atau semacam itu. Maka budak itu ada pilihan kerja sama tuannya dan atau minta izin kerja sendiri. Ini, maka jika dia kerja sama tuannya ya sudah. Kalau dia kerja sendiri, nah maka biasanya dia akan dibebani setoran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada ahlahu kepada keluarganya itu tuannya agar meringankan al kharat setoran untuk Abu Taibah. Itu setoran Allah di alaihi yang menjadi kewajibannya. Eh, dan dengan sebab syafaat Nabi ini, maka mereka mau mengurangi kadar setoran yang harus diberikan oleh sang budak. Kemudian Nabi mengatakan, ya, pengobatan yang terbaik atau yang termasuk yang terbaik adalah bekam. Wahada fi bayanu fadli hadi tadawi. Ya, dalam hadis ini, perkataan Nabi ini penjelasan tentang keutamaan pengobatan ini dan besarnya manfaatnya. Meskipun banyak orang itu tidak mau zuhud dengannya. Waman talik siapa yang mentelaah e, kitab Tibun Nabawi yang merupakan bagian zadul, dari Zadul maat yang merupakan e, e, jilid keempat di kitab Zadul maat yang biasa kemudian dicetak tersendiri dengan judul Tibun Nabawi. Karena Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala maka dia akan jumpai baston penjelasan panjang lebar, nafian manfaat, wabayanan penjelasan mufid dan berfaedah tentang bekam dan faedahnya dan titik-titiknya dan waktu bekam yang disarankan. Wa mayata'allaku biha minat tafasil dan rincian-rincian yang berkenaan dengan bekam. Dan dari Abu Jamilah dari Ali, Ali mengatakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dibekam dan Nabi perintahkan aku untuk membayarkan untuk eh, membayar menyerahkan memberikan dan menyerahkan pembayaran kepada tukang bekam sehingga aku berikan pada tukang bekam itu apa yang jadi upahnya. Diatkan juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya di sananya ada Abu Jamilah dan dia makbul Artinya daif jika bersendirian. Akan tapi dia menjadi kuat karena riat sebelumnya dan setelahnya. Berarti hasan li ghairihi. Eh, dari Ibnu Abbas, qal Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam di akhdaini dan di antara dua pundaknya. Dan Nabi berikan kepada tukang bekam upahnya. Kata Ibn Abbas, walaukan haraman lam yu'tihi. Seandainya upah bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikannya. Catatan kaki, di sanatnya terdapat Jabir al-Ju'fi dan dia ta'if. Akan tapi tubi alaihi dia punya mutabi, penguat. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan redaksi, ada seorang budak milik Bani Bayadah yang membekam Nabi. Dan Nabi berikan padanya upahnya. Dan Nabi bicara kepada tuannya agar meringankan Anu darinya min daribatihi sotarannya. Kata Ibn Abbas, seandainya sohtan, seandainya upah pekam itu haram, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikannya. Dan diatkan Bukhari dengan redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan Nabi berikan kepada orang yang membekamnya dan Nabi memberikan upah kepada orang yang membekamnya walau karena haraman seandainya itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikannya. Ya, penjelasannya akhdani adalah dua pembuluh darah yang ada di janib di samping leher. Di antara dua pundak maksudnya adalah bagian atas punggung. Nabi memberikan uh, upah uh, tukang pada tukang bekam upahnya. Fi, e, fiha dalam riwayat ini terdapat dalil mubahnya harta yang diambil oleh tukang bekam likoa kompensasi amalihi dari pekerjaannya wa mihnati dan profesinya dalam berbekam dari Nafi dari Ibnu Umar sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membagi tukang bekam lantas si tukang bekam membekam Nabi wa sa'alahu Nabi bertanya pada tukang bekam ini dan dia budak kam juga berapa setoranmu Fakal dia mengatakan tiga sok Fawada'a anhu maka Nabi kemudian mengurangi dari si uh, si tukang bekam yang budak ini satu sok sehingga semula tiga sok jadi dua sok dan Nabi berikan padanya upahnya itu dua sok anhu so'an artinya Nabi memberikan syafaat untuk si budak ini syafaat pada ngomong kepada pemiliknya untuk memaafkan dan menghilangkan kewajiban satu sok. Sehingga jadilah kewajiban budak ini hanya setor dua sok saja. Kemudian dari Anas bin Malik, Anas mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam di Akhdain dan di Kahil. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka berbekam di tanggal 17, tanggal 19 dan 21 setiap bulannya. Itu dengan bulan-bulan Hijriah tentunya. Kahil itu pengertiannya adalah bagian atas punggung. Dan ini semakna dengan perkataan Ibnu Abbas di antara dua pundaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, membekam, titik bekam Nabi adalah bagian atas punggung di antara dua pundaknya dan dia adalah maudion dan dia adalah titik yang nafiunil roya lil sangat bermanfaat dalam bekam. Sebagian penelitian kedokteran kontemporer modern iktasafu menyingkap umuran bahiratan hal-hal yang sangat mencengangkan fi hadal bab dalam masalah ini yang itu menunjukkan sempurnanya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fadakaru para dokter dari penelitiannya menyebutkan bahasanya kahil bagian atas punggung itu adalah tempat yang kosong dari ruas tulang. bahwa aksaru maudil jismi dan dia adalah bagian badan yang paling banyak ruku dan kumpulan darahnya. Wasyabaka syariah damawiyah Sedangkan eh, apa ini bahasa kedokterannya eh, jaring-jaring darah eh, eh, yang seperti eh, bulu apa apa berarti? Hah? Bukan maksudnya ini bentuk oh, macam-macamnya ini ke sini ke sini ke sini ke sini. Darah, eh, kalau di, di tubuh orang itu kan nanti jalur-jalur darahnya ini mutar ke sini, mutar ke sini, mutar ke sini, gini gini gini. Ah, itu apa namanya? Kapiler darah. <clears throat> ya, maka eh, jalur-jalur darah atau kapiler darah asyatu matakun tasyauban. Itu sangat bercabang. Sangat banyak cabangnya warozarotan dan sangat banyak fihi di titik ini. Di kahil tadi. Itu Eh, sangat banyak saluran darah di situ. Mimma yukalil yang ini menyebabkan mengurangi kecepatan ya, arus darah. Waziyadah dan menyebabkan ya, karena kecepatannya berkurang rusup ya, rosetnya darah padanya. Apa ini roset ini? Apa? apa dampak kalau kecepatan darah itu enggak ini? Kalau rosep kan makna aslinya gagal ujian. <laughs> Khusub, nih, ya, khusubat. Eh, salah satu maknanya kalau di almaan itu artinya apa? Uh, habisnya darah. Tapi kayaknya tidak cocok. Khusubat oh, terserap apa atau pasnya apa ya berarti mimma yaj'aluhu sehingga menjadikan kahil ini min amsali mawadi'il ijama adalah titik bekam yang paling baik Kemudian Nabi suka berbekam tanggal 17, eh, tanggal 19 dan 21. hadihi Awqat salasa ini tiga waktu. Yazidu fi adamu wa yahiju. Ya, darah di tanggal-tanggal tersebut itu bertambah. Wajah hijau. ya, apa ini? Pasnya di bahasa kedokteran. Ya hijau maknanya bangkit. Ya, ya, apa kemudian ramai ya? Apa maksudnya di sini? Nah, bergejolak mana Ya hijau kan bergejolak. <laughs> Masak darah bergejolak. <laughs> Fatakunu min anfai aqatil hijamah. Maka eh, sehingga jadilah dia waktu yang paling manfaat untuk berbekam. Kemudian dari kota ada dari Anas bin Malik sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram di daerah namanya Malal dan beliau ketika itu yang dibekam titiknya adalah punggung telapak kaki. Malal satu tempat antara Mekah dan Madinah dan dia lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Punggung telapak kaki dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan min wajain kanabihi karena rasa sakit yang ada pada telapak kaki Nabi. Maka bekam min anfa'i mayakunu eh, terapi yang sangat manfaat di taskinil alam untuk menghilangkan rasa sakit, cenut-cenut atau semacam itu. Wafihada dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya bekam itu tidaklah mempengaruhi, tidaklah ngefek bagi orang yang ihram. Ida karena jika itu mujarat semata-mata menyedot darah. Adapun jika tidak boleh tidak untuk bekam harus menghilangkan rambut, falahu izalatuhu. Maka boleh baginya menghilangkannya. Ya. Maka boleh bagi menghilangkannya namun karena dia ihram yalzamu wajib baginya fityatul ada. Ya, wajib untuk membayar fityah ya, karena telah uh, karena menghilangkan uh, e, al ada ya, gangguan dalam hal ini bulu dan jika itu kemudian bekam itu di kepala kemudian ada bagian yang perlu dikerok karena bekam apakah itu termasuk kozak yang terlarang Apakah itu termasuk goza yang terlarang? Ya, pada satu kesempatan umroh saya duduk di majelisnya abad. ketika itu ada pertanyaan tentang masalah ini. Uh, apakah itu termasuk kozak yang terlarang? Kozak karena bagi, eh, sebagian rambutnya dikerok untuk bekam. Kata beliau itu tidak termasuk kozak yang terlarang. <clears throat> Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala wa